ini cerita kenangan ya, semua kita pasti punya kenangan. Di antara yang beliau ngendikan ke saya Sorifan tuh begini. Hak sok singgawa gomo itu pegawai negeri gitu. Wong berhubung saya ada pegawai negeri yang bantah. Ba makili bantai konco-konco termasuk Pak Asnawi kira-kira ya bantah. Karena santri pertama yang saya dengar bantah Mbah Mun itu Pak Asnawi, tapi bantah bagus. Mbah Mun khawatir kalau dop itu maknanya kawuk Khawatir santri ini mangan kawuk, dop kawuk Arab. Karena kalau kawuk tok, nanti kawuk halal. Karena dop itu di daftar hewan halal. Sinjab bajing Arab. Karena termasuk daftar hewan halal. Suatu saat ada lafat yang nggak jelas. Ini yang Pak Asnawi ini. Saksinya para malaikat. Arab malih banget. <laughs> Tapi <laughs> terus barokahnya Pak Asnawi komplain begitu pas ngaji Wahab. Bangun menerangkan Cung, tak mana nih bajeng Arab, ambek kawo Arab, kok santriku udah mangan bajeng udah mangan kawo. Karena dop itu dimuncit ya persis biawak itu persis kawo. Tapi nak dimaknani Arab kan terus bingung. Mereka, jadi itu seni bangun ngelola fikih supaya tapi barokahnya Pak Asnawi sebenarnya semua teman-teman meletok Arab itu supaya supaya tadi memang itu didaftar hewan halal dan memang di hadis-hadis banyak sahabat dahardob, tapi di kamus itu mirip menyawa atau biawa atau kawo. Jadi makanya pertanyaan kita, kalau kita ngarang kamus itu harus ada seni fikihnya. Kalau ndak ndop kamu tafsir ya wah Kamu tulis biawa, ternyata dop ikut daftar halal. Berarti kamu termasuk orang yang menghalalkan biawa. Tapi baru kayak sanat ngaji sama Pak Senawi dulu ngaji bangun rame-rame, wadob lan Arab, wasinjab bajing Arab. Pak santri harus nyeleduk, mbah neng Arab rano kelopo, bajingnya mangan opo. <laughs> Ini cerita-cerita yang lucu-lucu saja, karena tak pikir harus sejak serius sudah mampu lah, sudah bingung mikir ekonomi, mikir utang, semacam macam lah. Gitu, ben Biasa mawon, rasa sok suci mun, kita aslinya mawon pun. itu. Lah sebuti, misalnya jenengan nutupi EP podoro, itu biasa lah itu sih. Eh kitab Rofi'i bener. Kiai ana ngarepe wong awam kia ini yang tadi mun kartu mati niku mun padha matine biasa mawon. Tapi ketika bangun dawa itu saya protes. Protes apa deh. Lah ya, ya? Oh, anak santri tempuh dia, ya? santri karwan santri hak mesti manfaat. Oh, iki bakas aja. Ya. Lama-lama saya ini jadi kiai, ya jadi kiai betul. Karena bapak saya sudah wafat 2005 terus saya jadi kiai. Lama Pak Asnawi karena sudah lama beliau semenjak abahnya meninggal sudah jadi kiai. Maka terus saya beberapa kali itu punya muhibbin yang dokter, yang tentara. Itu kalau cerita begini, ini kisah nyata. Gus saya ini dokter loh, lebih keren di Bang Jenengan. Kenapa? Saya tugas di Papua, di NTT, karena saya dokter, dilindungi negara. Karena tugas negara saya di kampung-kampung itu bisa bikin musola, bisa memperlihatkan saya seorang muslim yang sholat, Tambah dicurigai jadi misionaris. Dan karena saya aparat negara, itu difasilitasi negara. Karena berkebutuhan musola dibikinkan musola, berkebutuhan masjid dibikinkan masjid. Begitu juga tentara-tentara yang di daerah-daerah minoritas. Mereka dengan enaknya bikin masjid, menunjukkan keislamannya karena formal bagi negeri. Tapi di daerah-daerah itu andekan yang bawa itu kiai itu nggak kebayang. Gak payu terus ada gesekan mesti karena dianggap datangnya murni menyebarkan apa? agama tertentu dan akhirnya gesekan dengan agama tertentu. Ini makanya ini sodako sehuna ketika ngentikan so iku singgo wago ning dinti iku pegawai negeri. Mulane rumat. Dulu saya kan ya nggak paham dan ya nggak ingin paham pas itu. Perintah rumat tuh kan kalau saya punya umatnya, umat saja nggak punya rumat gimana? Tapi setelah saya jadi kiai, beberapa muhibin saya itu jenis ini cerita. Jadi begitu juga di negara-negara Eropa, itu awal ada masjid ya karena ada kedutaan yang menampung orang-orang Indonesia. Akhirnya fasilitasi beberapa mahasiswa dan TKI di sana akhirnya bikin masjid. Artinya istihad besar Mbah Mun adalah berkoalisi dengan negara. Beliau bisa mengelola begitu indahnya dakwah yang gak benturan antara ulama dan apa? Umar dengan cara seperti itu. Jadi ini kenangan-kenangan kita. Saya tidak mengatakan saya kita karena beliau ngendikan gitu mutawatir e, musyahad, ma'ruf, benana, benahum semuanya tahu. Cuma mungkin tidak semuanya paham karena gak ngerasa lo jadi kiai lah itu yang masalahnya. Nah, aku sudah kiai jadi paham. Karena kalau saya tawaduk malah saya diangkat derajat oleh Allah. Mendingan sombong, bendrapati diangkat kan gitu. Kadang kalau ya santri tawaduk, was tawas. Tapi justru ngaku tawaduk itu mutakabir cara hikam. <laughs> Jadi biasa woi jujur biasa. Tapi ini cerita ya betapa saya punya beberapa teman yang yang kuliah di Inggris karena saya di Jogja banyak teman yang kuliah di Inggris. Itu kenangannya ya gitu, difasilitasi kedutaan, kemudian ada masjid, ada komunitas kajian Islam. Jadi segampang itu kalau negara atau aparat negara bawa Islam karena mereka formal dan rohnya ini dibantu kiai. Sehingga kalau mereka ada muskilat, halul muskilatnya tanya kiai. Beberapa dokter kalau tanya fikih detail, tanya saya. Tapi mereka di daerah-daerah itu tambah ada hambatan karena mereka pegawai apa? Negeri. Nah tolonglah istiad istiad Bahmun begini itu yang beliau maksud ala muktado da'awi majaril akwan al mukhtalifat syu'un wal khisal. Jadi kita saksi semua, semua kita adalah saksi. Karena istihad khosoni bidalika syekhuna itu menurut saya kurang keren. Kalau dalam ilmu hadis, semakin mutawatir semakin bagus. Kalau kita kita ini malah kualik, semakin ahadi semakin keren. Wah orang geruang dijazai bahmun. Itu cara saya agak keren karena tidak mutawatir. Tapi banyak santri yang ngaji ini mustalah hadis tapi malah bangga khosoni bidzalika sayukuna Menurut saya malah seneng yang umum. Karena umum ini mutawatir, bukan riwayat ahadi. Kalau ilmu hadis kita tahu kan mutawatir sama ahadi itu keren mutawatir. Sehingga saya tidak perlu cerita ahadi-ahadi karena Nanti semua orang subjektif, semua orang punya kenangan. Ya nanti yang ribet kalah semua sama tukang pijet. Semua kenangannya Mbah Mun masih berjarak. Saya tukang pijet. Jismi ala jismi. <laughs> Wah ya ribet kalau gitu. Jadi saya yang bagian hujan, nanti yang serius Gus Gofur. Kemarin dan saya itu kalau ada riwayat dari Mbah Mun kalau nggak paham ya tanya Gus Kamil, tanya Gus Gofur yang seangkatan saya karena sepinter-pinternya kita tetap tahu putra-putra beliau karena yang yang ya yang lebih dekat lebih saya juga mengalami hal yang sama ketika saya dengan Bapak. Sepinter-pinternya santri, kalau tentang madhabnya Bapak itu ya pinter saya. Karena roh pawone, roh Jawa itu roh pawone. Bapak itu diantara ajarannya itu ya yang lucu-lucu aja sederhana. Kata Bapak, hak kejogeman ngaji ku tenanan serius. Pengen nopo, Uang sing ngaji ku sudah kakean utang wis ruwet. Wis neng omah bingung pas ngaji bu bingung no. Uang mikir utangnya bingung, wong mikir neraka tambah bingung. Gitu. <laughs> Jadi sanat saya memang seperti itu. Jadi rakyat disalah no memang. Kalau sanat sampean uang wis kurang ajar, buat jago yang tambah kurang ajar. Gitu. Monggo itu sanat jenengan, sanat saya tidak seperti itu. Jadi ini kan urusan pilihan <laughs> pilihan manhat, nama pilihan napa manhat. Tapi kenangan terbesar kita, saya tidak mengatakan saya kita, adalah penghormatan bangun pada tentara, pada aparat negara. Saya dulu itu ya ya iskal lah kalau boleh dikatakan iskal tapi setelah melihat al-akwan yang seperti ini ternyata ada masjid, ada Islamic Studies, bahkan ada IAIN. Di Papua itu ada IAIN, rektornya beberapa kali datang ke saya. Mereka tidak dapat perlakuan papa karena ya resmi, ada N-nya tadi. Coba kalau yang bikin sampean pondok di sana. Wah oh, itu aneh. Jadi awalu hadatin itu adalah al-i'lam, setelah i'lam itu diakui negara. Sehingga keinginan para nabi dulu itu ya ya berkoalisi dengan negara sehingga nabi masih nyurati raja-raja itu. Makanya menurut paham banyak ulama Andai kan raja-raja itu nurut Nabi itu juga tetap raja karena Nabi juga nyebut ila maliki kaisor ila malikir ruh. Artinya sistem bernegara yang ada raja ada rakyat Nabi itu juga ngakui buktinya Nabi juga menyebut mereka raja. Meskipun Nabi tetap menjaga konstitusi nubuah yaitu dengan cara menulis min Muhammad Rasulillah ila malikir Itu yang menjadikan semua raja agak terima, sebagian sebagian raja agak terima karena siapa orang ini berani menyebut namanya dulu sebelum nama saya kan gitu. Mereka tersinggung karena suratnya Nabi itu agak aneh. Gak lazim kan menyebut min Muhammad Rasulillah ila Malik kan gitu. Mereka inginnya kan disebut dulu baru pengirim. Tapi itu memang nggak bisa dilanggar ya mau tidak mau Nabi harus al-Islam ya lu wala ya le Sehingga memang suratnya Nabi min Muhammad Rasulullah ilah malik rom atau ilah maliki mukaiki atau siapalah. Ilah. Tapi bahwa istihad istihad-istihad beliau datang ke Umaro yang dulu gak lazim ulama datang ke Umaro akhirnya itu jadi jadi hal yang luar biasa Makanya saya kalau ngaji Alman Haji Sawi karangannya Habib Zain bin Semit uh, ada ustadz itu agak agak nyaman dengan Harun Rosid karena beliau ya agak-agak melenceng namanya Raja Amiril Mukminin. Singkat cerita si ustadz tadi bilang ya Amirul Mukminin ini nasihun laka famusat dunia alika. Saya mau nasihati Anda dan mohon maaf agak keras. Fala tajid fi kasihan maka tolong jangan dimasukkan hati. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Inna kaya Ustadz. Ustaz ini dikasih tahu sama Harun Rasid. Inna wa ta'ala qad amaroh man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qala lainal la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu tidak usah nasihati saya dengan cara kasar, kata Harun Ar-Rasyid. Allah pernah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu. Man huwa khairun minka, yaitu Nabi Musa dan Harun. Ila man huwa syarrun minni, yaitu Fir'aun itu saja harus beretika faqula lalahu qaulal Kok kamu hanya ustadz ngandani saya sama-sama muslim kasar? Udah lelem mopo Cara Pak Hamid takbir mopo kan kira-kira gitu. Jadi jadi ketika kita menemukan seperti itu ingat lagi betapa Mbah Mun itu layinal janib apa ya insiro hasodri intila kotal waji tolkal waji dan seterusnya dan seterusnya ini sanat-sanat yang semua kita bersaksi semua kita tahu Terus kedua sekaligus ini terakhir. Jadi jangan jangan order lama-lama nanti sama-sama nggak -sama enak. Gurui teman tuh tidak baik. Ini nanti sebenarnya diundi ya nggak apa-apa, nggak harus saya ini. Yang salah saya di sini itu tidak keren karena posisi makmur diperintah bukan amir. Jadi keren jenengan. Gus Pak tak sewa tak akan ngomong nurut baik. Jadi nanti saya kalau ketemu Allah manual huwal mesti menang saya. Anak makmur wa antumul amirun. <laughs> Ya. Terus kedua, eh, ini semua kita juga bersaksi. Saya yakin zaman Pak Asnawi, Mas Hamid semua bersaksi. Leo yo iya fikih petani ku wis melarat, gegeringan di koyo ake wajib zakat. Mergo di ditandur kut yaiku padi. Petani kakao zaman itu populer-populernya kakao, suge-suge tumpakane mobil gak wajib zakat. Mergo di ditandur ora kut. Itu mulai dulu Yai terus menggulirkan itu dan beliau dengan sabar gulirkan saja tapi tidak fatwa. Seorang lagi gulirkan saja tapi tidak fatwa. Dan sampai pada akhirnya, seorang lagi ya, pada akhirnya beliau mulai ya mulai fatwa. Meskipun ini kenangan-kenangan kita, meskipun ya masih ngeper, maksudnya ngeper itu ya tidak bilang wajib, tapi ya tidak bilang tidak wajib ini beberapa khas-khas beliau ketika dan karena saya ngaji ini agak detail karena ya karena memang setiap ketemu itu mesti setiap ketemu mesti ditanyakan kitabku wis apik terus ono sing kowe ra setuju to <laughs> setuju bener setuju sih dan guru kula setuju bahwa orang ngono <laughs> tapi ini ini cerita aja cerita yang akhirnya beliau menulis itu secara detail di bab masalah zakat nakdiyah sampai zakat kut yang dulu disampaikan secara guyon-guyon, saya ulang lagi, dulu disampaikan secara guyon-guyon dengan santai, lama-lama ditulis ini tak tak tulis. sama masih ingat betul dulu kan Mbah Mun gojoknya gitu, petani beras itu gabah itu wis gegereiren nanti koyok ake wajib zakat mereka sing ditandur kot sementara petani-petani kakao cengkeh sugeh, Gara-gara ditadur tidak kut, tidak wajib zakat. Ternyata guyonan-guyonan itu Pak Nabi akhirnya ditulis di sini sama beliau saya baca ya. Eh, sahihun anna wujubal amal bimuktadul ahkam al-Qur'aniyah allati lam nastati injazaha la juzu tabdiluhu au ta'biru au taghiru. Illa anal wajiba alaina al-amalu tujahahu bima amkana. Famasalan fima bata fil ardi ala madhhabi man yatamadzhabu wa imam asy-Syafi'i mata jibu zakatu minhu mayuk ta bih. Wala tajibu fi misil khadrawat. khilafah makana alaihi ba'dul mazhab al-ukhar. Ma'anna kathiran minal khadrawat wal fawakih fi adal asri. A'zomu dan fil min minal akwat au musawiyatan laha. A'zomu dan au musawiyatan laha. Terus beliau cerita wafit tafsiril kabir yaitu ketika nafsiri anfiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal arad kata ma Terus sumakol wa dulu ala ujubi zakat fi kulli tumbidul ardu karena kita tahu ma itu litakmim. Makanya kenangan saya tiap ketemu beliau termasuk pernah tanya, saya juga pernah unek-unek. Yai, kalau seorang mufasir nafsiri Quran, itu terikat mazhab imamnya apa terikat ilmu luhut? Yaitu tadi karena Ibnu Katsir itu syafiul mazhab, tapi ketika beliau nafsiri wa mimma, ma itu ya apa saja karena ma itu umum. Sehingga beliau menafsirkan matum bintul ardu cek kut cek tidak kut terus saya masih tanya langge ini ku terikat madzhab imamnya <laughs> buat tapi arahnya beliau itu ya pas ngarang ya ngarang air usah terikat nah terus akhirnya beliau karena itu gak memutuskan itu terus beliau hanya ngendikan sama ingat betul Hadil ayatu al-Qur'aniyatu ukhtulifa fi tafsirnya atau ikhtalafa fi, ikhtalafa fi al-mufassirun Wa biftila fi dzalika ikhtilafat al madzhab al arba'ah. Fa hal bi kulli dzalika min al ikhtilaf bain al ulama al busaitin saat terusnya terus kata beliau yang bagi alaman huwal qudwah li hadil ummah ayakhtara minal aqwal ma huwa aslahu li hadil ummah fil amal bi hadil ayat. Sama seingat maka orang yang jadi pemimpin saat sekarang ya fatwa yang paling menguntungkan umat ini, yang paling layak. Sama seingat saya tanya, Yang pemimpin ini saat ini jenengan, jenengan fatwa mau saat ini wajib nopo buatan wajib? Yo ora yo ora kudu aku yo sapa kono sing ben. Mun mumpung niki wonten jenengan, jenengan ngendikan mohon wajib nopo boten. Yo niku yo ora ngono, pokoke ngono Mas ora ya, Karena saya punya teman, ini kisah nyata. Saya punya teman itu petani padi, itu orang di Indramayu, itu melarat. Bareng sawahnya sekian hektar ditanduri kangkung itu suge. Mereka tiap tiga hari panen, dikirim ke Jakarta. Di pas tanduran kot kere, tanduran khodrowat, suge. Pas kere wajib no zakat, pas suke ora. kok fakih opo? Lah ini kan ribet. Udah sampe ndak usah bantah saya, nggak usah ngasih PR kok dibantah. Ya sudah nanti ya sudah seperti itulah ini kenangan-kenangan kita dan guyonan beliau secara ilmiah zaman Pak Asnawi, Pak Hamid semua kita ngaji ternyata sekarang ditulis dan pesan beliau hanya yang bagi alaman huwal kudwah lihadil ummah ayyakhtaro minal akwal ma huwa aslahu lihadil ummah Niki saya ini sebuti di nopo pasul masail. di pasul. Nopo relatif ya. sebut di Amin ini dipoling nopo diputuskan sekarang. Wajib. Pak nabi wajib. Wajib terjarah Terus jalan. Mohon niki khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.